Pada pertemuan yang terakhir sebelum ini kita telah membahas tentang ragam atau bermacam-macam mad farai. Mad farai adalah jenis yang kedua dari dua jenis mad ada mad asli atau mad tabi'i maka yang kedua dinamakan dengan mad far'i mad far'i itu adalah mad yang dibaca lebih dari dua harokat karena bertemunya huruf mad dengan hamzah Ya, dengan hamzah. Yang kedua bertemunya huruf mat dengan sukun. Nah, bila ada huruf mat bertemu dengan hamzah, maka ukuran mat yang asalnya dua harokat menjadi lebih dari dua harokat. Ya, kita sudah mempelajari yaitu mat wajib dan juga mat jaiz, ya, mad wajib dan juga mad jaiz. Mat wajib adalah mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah. Bertemu dan keduanya dalam satu kalimat, satu kata. Seperti kalimat ma'an atau ja'a. Dan yang semisalnya su'a, ji'a. Ya, seperti yang terdapat dalam pelajaran 76 ya, contoh-contoh yang lain. Nah, itu mad wajib. Ukurannya 4 harokat. Kemudian ada ada lagi mad jaiz. Yaitu mad tabi'i di akhir suatu kata bertemu dengan hamzah pada awal kata berikutnya. Auhayna ilaika wa asa adamu dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, kemudian juga kita telah membahas tentang mat lazim. Ya, mat lazim adalah mat yang juga termasuk mat farai, mat tabi'i yang bertemu dengan sukun lazim, yaitu sukun yang memang asli sukun. Ya, baik itu sukun uh, khafif, sukun yang ringan ataupun sukun yang syadid ya, sukun yang sakil. Ya. Kita telah membahas dan membaca contoh mat lazim, mukhaffaf dan musaqqal. Nah, mad lazim yang terjadi pada kalimah, pada kata. Ya, seperti pada kata apa? Al-ana. Ya. Ini dinamakan mad lazim mukhaffaf kalimi atau juga dengan kata lain mat lazim kilmi mukhaffaf ya, pada pelajaran 77 ya, mat lazim kilmi mukhaffaf kalimat al-ana nah, panjangnya berapa harokat? 6 harokat kemudian jenis mat lazim yang berikutnya adalah mat lazim kilmi musaqqal itu mat lazim pada suatu kalimat di mana ada ada huruf mat yang bertemu dengan sukun tasdid, ya, sukun yang syadid. Nah. Contohnya kalimat al-haqqah dabbah dan yang berikutnya. Ya. Dan ada istilah naber ya kemarin kita telah mendengar istilah apa naber yaitu hentakan suara yang eh, ditampakkan saat eh, seorang membaca mad ya, membaca mad atau setelah membaca mad nah, lazim yaitu ketika sampai pada huruf yang ditasyid maka diberi diberi nabar ya, dan hentakan suara ini ada pada beberapa tempat yakni selain pada mat lazim juga nabar juga diperlukan atau e, dimunculkan ya pada tempat-tempat yang lainnya Insya Allah akan dibahas pada e, apa namanya juz yang berikutnya. Baik. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di akhir bab atau juz yang ketiga kita akan membahas tentang mad lazim yang terjadi pada huruf. Kalau yang kemarin adalah mad lazim pada kalimah, maka yang sekarang adalah mad lazim pada huruf. Kita mengenal beberapa huruf dari huruf-huruf Arabiyah yang diletakkan di awal beberapa surah seperti alif, ya, lam, mim, Yasin Toha Kaf Ha Ya Ain Sod Itu huruf-huruf itu ya, Kita dapati dalam Awail Aswar Di awal beberapa surat Seperti dalam surat Al-Baqarah Apalagi surat Ali Imran ya. Kemudian lagi surat uh, Al-A'raf ya Surat apa lagi? Kalau alif lam ra surat apa itu? Surat Yusuf, surat Yunus, ya. surat Hud, alif lam mim ra, ya. surat Ar-Ra'd, nah, Hamim, Ya. surat pada juz 25, juz 25 sekitar surat Asy-Syura, Az-Zukhruf, nah, dan yang lain-lain. Jumlah huruf yang kita dapati di permulaan beberapa surat itu ada 14 ya. Ada 14 huruf ya. Tidak semua huruf terlibat Hanya 14 saja separuhnya Yaitu huruf-huruf yang terhimpun dalam rangkaian kata-kata ini Nassun hakimun qat'an lahu sirrun Nassun hakimun qat'an lahu sirrun Nun, sod Ha, kaf Ya, mim qaf ta ain alif lam ha sin ya dan Ra. ya. nah ke-14 huruf ini terbagi menjadi tiga jenis yang pertama alif ya. alif pengucapan alif tidak ada amat ya, dalam mengucapkan alif maka tidak ada amat hanya pendek li juga pendek alif ya. tidak dibaca alif tapi alif Nah, ini tidak mengandung alif tidak mengandung huruf mad. Yang kedua, jenis yang kedua adalah lima huruf yang mengandung mad tabi'i, yaitu huruf-huruf yang terdapat dalam rangkaian kata hayyun tahur. Ha ya tahara. Ya. Huruf ha kalau dibaca adalah ha dan alif ha. Kemudian ya juga ya to kalau dituliskan to fathah alif ya. maka dibaca berapa harokat dua harokat nah, to haro yang berikutnya delapan huruf nah inilah huruf-huruf yang uh, dibaca dengan mat, yaitu mat lazim harfi Mat lazim apa harfi kenapa mat lazim karena di sini ada mat yang bertemu dengan sukun lazim sukun yang memang pada asalnya sukun kenapa dikatakan harfi karena terjadi pada huruf yaitu huruf-huruf tertentu yang berjumlah delapan yang kita dapatkan dalam beberapa awal surat nah toib yaitu kalimat ini naqasa asalukum nah, coba antum ambil satu huruf nun misalkan ya huruf apa nun huruf nun itu mengandung tiga huruf yaitu apa saja nun itu sendiri wawu sukun dan nun sukun nun ya coba antum baca nun nah di sini huruf nun tomah wawu itu kan mat ya nu bertemu dengan sukun pada nun yang terakhir dan sukunnya adalah sukun lazim sukun yang memang asli sukun oleh karena itu dibacalah dengan mat lazim yang panjangnya enam harokat dan ini adalah cara membaca yang telah disepakati oleh seluruh qurra tidak ada yang baca dengan pendek semuanya baca dengan panjang enam harokat nun coba nun ya qaf qaf hurufnya apa saja? Qaf, alif, fa, sukun. Sod, nah. Sad. Sad. Nah. Untuk ain ya. Ain itu bisa dibaca empat harokat ain atau bisa juga enam harokat ain karena ya adalah lin ya bukan mat tapi apa lin sukun sebelumnya fathah ain kalau yang sebelumnya kan nun mad, ya. qaf juga mad, sad alifnya mad. Adapun ain maka ya sebenarnya adalah huruf lin bukan huruf mad. Namun boleh dibaca dengan empat harokat atau enam harokat. Ya. Ain coba. Baik. Bisa juga enam harokat. Ain. Ya. Yang panjang yaknya ya. Jangan langsung ke nun. Ain bukan. Panjangkan yaknya. Ain baru sampai ke nun. Ya, setelah empat harokat atau enam harokat baru masuk ke nunnya. Nah. Kemudian kalau sin, sin berapa harokat? Enam. Sin. Ya. Lam, kaf, mim juga berapa harokat? enam semua ya coba lam kaf mim enam sekarang kita baca yang di bawah ayat nun ya yaitu kalimat atau ayat yasin ya. Gimana bacanya? Ya, dua harokat. Sin, enam harokat. Tafadhol dibaca. Ayo. Sekarang yang berikutnya yang di bawah huruf qaf. Ayo, alif tanpa mad. Alif. Sempurnakan a, a li juga sempurna alif. Dan lamnya berapa? Enam, lam ronya berapa Dua. ro ya roknya jangan pakai hamzah bukan ro tapi ro ya jadi betul-betul alif ro ya. alif lam ro Nah, yang berikutnya awal surat Maryam. Fadhol dibaca. Ya, kemudian berikutnya hamim amin nah tidak ada idgham ya tidak dibaca tasydid hamim ya. hamim ya sebagaimana pula Yasin ya tanpa itu idgham. Nah, ikhwan fillah azakumullah ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa huruf-huruf ini juga ketika dibaca disambung antara huruf dengan huruf juga diterapkan ahkam ya, diterapkan apa? ahkam, hukum yang pernah kita pelajari seperti ahkamun nun dan ahkamul mim. Nah, coba seperti yang tadi antum baca, kaf ha ya ain sod ya. Antara ain dengan sod tentu ada hukum yang yang harus kita terapkan. Hukum apa ini? ha Ikhfa. Ain akhirnya nun sukun bertemu dengan sod. ya, berarti disamarkan ain ya, setelah panjang 4 atau 6 harokat Kemudian dibaca nunnya dengan samar dan tebal. Ayyusad. sad. Ya, coba dibaca dari awal. Kaf kaf ha ya ain Begitu pula ain sin qaf. Coba. Ain ke sin. Huruf ini ma harus terapkan padanya hukum apa? Ikhfa juga. Ain ya. Sin ke qaf juga ikhfa juga. Taib. Maka bahasanya seperti ini. Ain sin qaf. Coba. Ain sin ayat-ayat di atas adalah contoh mad lazim harfi apa? mukhaffaf. Yang berwarna merah mad lazim harfi mukhaffaf. Nun, qaf, sad, ain, sin, qaf, sin, lam, kaf, ain, sad, mim. Itu semuanya contoh mad lazim harfi mukhaffaf karena bertemu dengan sukun khafif, ya, sukun yang ringan. nah Adapun yang hitam termasuk mad tabi'i, ya, dikategorikan mad tabi'i dua harokat ya sin nah kecuali alif alif tidak dibaca dengan panjang yang berikutnya mat lazim harfi musaqqal ya. mad lazim adalah mat lazim harfi adalah mat lazim pada huruf-huruf ini ya, disebut musaqqal karena bertemu dengan tasdid nah seperti contoh ini alif lam mim ya. tadi telah kita singgung diterapkan hukum ya hukum mim alif lam mim lam ke mim apa yang terjadi hukum apa lam akhirnya mim bertemu dengan mim apa itu kaum syafawi ya itu kaum syafawi mengharuskan adanya tasdid ya walaupun tidak tertulis di sini namun secara lafaz ada tasdid ya, sehingga lam di sini akhirnya bertemu dengan sukun tasdid Nah, makanya dikatakan harfi musaqqal. Alif lam mim. Coba. Alif lam mim. Ada guna yang panjang. Dan seterusnya. Alif lam mim ra. mim ra adapun mim kera idhar ya gunanya naqis alif lam mim sad coba kemudian طاسيم ميم طيب itu apa mad lazim ya, harfi mutsaqqal dan harfi mukhaffaf <clears throat> coba kita lihat halaman berikutnya halaman 99 kita baca kasha ya ain sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا نعم زكريا dua حركات حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم Baik, sudah mulai kita berlatih wakaf ya. Tasin تلك آيات القرآن وكتاب مبين Bagaimana kalau kita menyambungkan Qasin dengan kalimat tilka Juga terjadi apa? Hukum ikhfa طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين coba طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين nah. ayat berikutnya surat Ali Imran الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم pertanyaan. Seandainya kita menggabungkan, menyambungkan ayat pertama alif lam mim dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, di sini akan terjadi iltiqa as-sakinain. Ya, iltiqa as-sakinain pertemuan dua sukun. Mim akhirnya apa? Mim sukun. Kemudian bertemu dengan lam yang ditasydid pada lafzul jalalah Allahu. Nah, maka yang seperti ini mengharuskan mimnya berubah ya asalnya mim menjadi mima karena harus bertemu dengan tasdid ya, kalau ada dua sukun bertemu maka huruf sukun yang pertama harus di diharokati ya misalkan kata min ya min min artinya apa dari kemudian setelahnya adalah Zulzalalah Allah maka harus dipatah min Allah gitu ya ya kadang-kadang juga dikasrah misalkan an anillah ya anillah ya anillahi nah yang kalau ini alif lam mim sukun pada mim yang terakhir dia apa di fathah ya alif lam mim Allah nah sekarang demikian cara membacanya mim menjadi mimallahu nah maka yang seperti ini kemudian uh, ber, berakibat pada apa pada cara pembacaan mimnya apakah tetap enam harokat atau menjadi dua harokat ya maka boleh dua-duanya boleh tetap enam harokat karena melihat pada asalnya mimnya sukun ya namun dirubah menjadi fathah karena karena sebab. Tapi asalnya sukun. Nah, karena melihat asalnya maka tetap dibaca enam harokat. Coba. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Alif Lam Mim Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum Boleh pula dibaca dua harokat karena melihat kondisi sekarang ya, yang sudah berubah menjadi harokat fathah. Cara yang kedua ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Ini faedah yang e, mungkin perlu kita baca. Baik. E, insyaallah sudah berakhir ya pelajaran e, eh, juz yang ketiga. Adapun halaman berikutnya halaman 100 ini diperlukan bagi yang e, dinilai sudah bisa untuk masuk ke juz amma ya karena setelah menyelesaikan juz 3 ini sudah dianggap cukup ya bekal-bekal yang mendasar ya. teori makhraj dan sifat ya. kemudian hukum-hukum yang penting seperti nun mim ra lam dan seterusnya nah, walaupun ada beberapa hal yang juga perlu ditambahkan sebelum masuk ya, pada juz amma. Nah, ini adalah inti dari hal-hal yang dianggap perlu untuk dibaca dan ditambahkan sebagai pengetahuan maklumat sebelum masuk ke dalam juz atau ya, sebelum masuk ke mana? juz amma ya. Jadi selesai juz 3 sudah bisa masuk juz amma dengan tambahan satu halaman ini ya yang terkait dengan cara wakaf, cara memulai, ya, dan hukum-hukum yang lainnya yang sebenarnya juga ya intisari dari juz yang keempat ini ya. Taib seperti idgham dan yang lain-lain. Nah. Nah, sekarang kita masuk ke juz empat, ya. Kita masuk juz empat dan kita ambil hal-hal yang sekiranya perlu untuk kita ketahui atau secara garis besar dari pembahasan yang ada dalam juz ini. Nah, e, Tafadhol dibaca kerangka bahasa, kerangka bahasan juz 4. Juz ini diawali dengan cara mewakafkan bacaan. Nah, sampai situ ya, cara mewakafkan bacaan. Nah, jadi dari pelajaran 80 81, 82 sampai 86 ya. 80 hingga 86 ada 7 pelajaran ini ini membahas cara berhenti ya, cara apa? menghentikan bacaan. Karena eh, kondisi kalimat itu berbeda-beda ya. Sehingga diperlukan perincian. Nah, bagaimana kalau Ah, kita mewakafkan pada apa huruf yang bertanwin bagaimana kalau kita mewakafkan pada huruf yang bertasdid ya bagaimana kita mewakafkan pada huruf yang sebelumnya ada mad nah ini ada perincian nah bagaimana caranya taib itu yang pertama cara wakaf yang kedua pembahasan yang lain adalah tentang idgham ya, tentang hukum idgham yaitu idgham yang dialami oleh huruf-huruf selain lam, nun dan mim. Ya, kalau pada pelajaran ahkam pada juz 3 kita sudah mempelajari ada idgham syamsi, ada lagi idgham pada nun, idgham syafawi. Maka idgham pun juga dialami pada huruf-huruf yang lain walaupun jumlahnya tidak banyak ya. Namun juga ada idgham terjadi pada huruf-huruf yang lain. Nah, nanti akan dibahas juga dalam juz ini. Kemudian cara mengawali bacaan yang didahului oleh hamzah wasl. Kemudian cara membaca tanwin jika bertemu dengan sukun. Kemudian juga akan dibahas tanda-tanda wakaf dan saktah. Kemudian ada pula bacaan-bacaan khusus yang perlu kita ketahui seperti tashil, ibdal, ismam, imalah dan nakal. Nah, ini beberapa poin-poin pembahasan dalam sus 4. Nah, kita urutkan. Pelajaran ke-80 sampai 86. tentang bagaimana mewakafkan bacaan. Baik. Al-Arab ya selalu memulai bacaan dengan huruf yang berharokat. Ya. Jadi tidaklah al-Arab ya, memulai ucapan atau kalimat dengan huruf yang sukun. Ya, pasti berharokat. Ya. Lain dengan apa? E, Lughah ajam. Lughah ajam mungkin bisa memulai pengucapan atau kalimat dengan apa? Dengan huruf sukun Nah. Kemudian Al-Arab juga tidaklah mewakafkan atau menghentikan bacaan kecuali dengan mensukun huruf yang terakhir. Mereka tidaklah me menghentikan bacaan dengan huruf yang berharokat. Ya. Memulai dengan huruf yang berharokat, mengakhiri dengan sukun. Itu kaidahnya. Memulai dengan apa? Huruf yang berharokat, dan mengakhiri dengan sukun. Nah, nah jadi asal dari dari wakaf dari menghentikan bacaan adalah dengan mensukun huruf yang terakhir dari kalimat yang terakhir. Nah, kalau sudah sukun ya sudah. Tidak tidak perlu ada e, pembahasan berikutnya. Sukun ya sudah disukun. Seperti kalimat faida farolta fansab. Ya, tinggal ditampakkan sifat-sifat dari huruf yang kita wakafkan padanya. Kalau ba ya ada kolkolah, ada istifal, ada jahar, ada syiddah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Asalnya sudah sukun, maka wakaf pada huruf fa pada kalimat fahaddits ya sudah. Demikian. Fahaddits dengan menampakkan sifat-sifat fa. Seperti apa? Hamas, rakhawah, istifal, Taib. Bila kita wakafkan pada huruf mad seperti alif, wawu atau ya, ya maka tampakkanlah dia sebagai huruf mad dengan panjang dua harokat. Contohnya, inna hadal inna hadza fi suhufil ula la akhirnya sukun atau harokat sukun yaitu alif sukun nah baik Dan bacanya jangan lebih dari dua harokat. Alladhi khalaqa fasawwa. Nah, dua harokat. Qalat man amba'aka hadha. Wawu juga demikian. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Walaupun ada tanda mat, tapi tidak dipakai ketika wakaf. Ya. Kalau wakaf maka dua harokat. Fasjudu lillahi wa'budu. رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي Coba antum baca contoh yang terakhir baris yang terakhir fasjudu lillahi wa'budu رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي Nah, jadi intinya kalau kita menemukan kalimat yang akhirnya sukun dan kita mewakafkan padanya sudah. Nah, kalau dia huruf mat, maka berilah mat dengan panjang dua harokat. Wakaf pada kata yang berakhiran tanwin fathah seperti kalimat wanaharon. Ya, ini apa? Tanwin fathah atau wanidaan. Maka caranya adalah dengan menghilangkan tanwinnya. Ya, sehingga tinggal fathah yang diikuti dengan alif. Baik. Coba kita baca. Inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. وأصروا واستكبروا استكبارا panjang ba dan ra sama dua rokat dua rokat wa asarru wastakbaru istikbara contoh yang paling bawah fahabli min ladunka diberi gunnah ladunka ada ikhfa fahabli min ladunka waliya ولا تزد الظالمين إلا ضلالا تزيدي wala tazidi tazidil zalimin Nah, dibuka alam berikutnya. Nah, kita ambil baris terakhir dari pelajaran 80 ya sebelum masuk pada pelajaran 81 wa anzala minas sama'i ma'an. Nah, coba dibaca. وأنزل من السماء ماء Hanya berapa rokat A atau A dua rokat ya, Walaupun setelah Hamzah tidak ada alif, ya, tetap dibaca A. Ya ya, bukan ma atau ma'a tapi a ya. Fakuluhu hani ammaria ya, Jadi untuk Hamzah yang bertanwin fathah sama saja apakah setelahnya ada alif ataupun tidak maka ketika wakaf dibaca a ya, dengan mad iwad. Pelajaran berikutnya. Nah, sekarang wakaf pada huruf yang pada asalnya berharokat, ya. Maka dengan cara mengganti harokat menjadi apa? Sukun, menjadi sukun. Seperti apa? Lahabin menjadi lahab. Fanasia menjadi apa? Ya-nya disukun. Fanasi. Yaknya menjadi huruf mad fanasi ya, bukan fanasi tapi fanasi taib ya. nah ini yang berikutnya adalah contoh-contoh wakaf pada huruf ba huruf ta fa jim ha kha dal dal ra nah, dan seterusnya intinya apa mengganti harokat menjadi sukun nah kalau sudah disukun berarti kita tinggal eh, menerapkan sifat-sifat dari huruf yang dijadikan akhir dari bacaan kita ya. Nah, kita ambil contoh misalkan tiga baris atau baris yang ketiga dari bawah coba. Tiga baris ya tiga baris yang ketiga dari bawah pada halaman 105. Illa man tawalla wa kafara ya. Illa man tawalla wa kafara Nah, wa kafar ya roknya menjadi apa? Sukun. Nah, rok sukun yang sebelumnya fathah. Nah, kalau wakaf berarti roknya disukun, sebelumnya apa? Fathah. Hukumnya bagaimana? Tebal apa tipis? Tebal. Wa kafar. Nah. Yang berikutnya jazaa'an liman kana kufir. Fir atau fir? Fir. Ya, tipis. Karena rok sukun sebelumnya kasar. al intinya bagaimana kita bisa membaca huruf-huruf ini dengan sifat-sifat yang ada. Nah, apabila seperti kalimat hua misalkan, ya, lihat halaman berikutnya. Tiga contoh terakhir sebelum pelajaran 82. hua. ya, kalau wakof coba lihat Antum lihat kalau huwa kita wakufkan padanya, maka harokat fathah menjadi apa? Sukun. Huwa menjadi hu. Ya, huwa menjadi apa? Hu. Wawunya menjadi huruf mat, ya. Yang awalnya dari bibir berubah menjadi dari rongga. Jauf. Ilahu, Coba. Bukan Ilahu, Bukan di sini. Tapi jadi huruf mad wa yastambiunaka ahaqqun hu Naam in tubdu sadaqati fa ni'imma hi Kurang lebih seperti itu ya Kemudian pelajaran 82 Wakaf pada huruf berharokat sebelumnya ada mad ya. seperti kalimat al hisabi ya. tentunya baknya menjadi sukun nah tapi sebelumnya ada mad berarti di sini ada pertemuan mad dengan sukun tapi sukunnya lazim bukan sukunnya asli sukun tidak tidak, namanya sukun arid ya. Karena asalnya harokat. Begitu pula pada kalimat litayyibat ya. Taknya sukun, sebelumnya apa? Alif litayyibat, tapi sukunnya bukan sukun asli. Nah, karena e, bertemu antara mad dengan sukun, namun sukunnya bukan sukun asli, maka boleh dibaca dua boleh pula dibaca 6 atau 4 ya. Coba kita ambil satu contoh saja. Wa yakhafuna su'al hisab. Dua rokat ya. Al-hisab ya. Kalimat harokat Al-hisab enam harokat wa yakhafuna su'al hisab Paham ya? Baik. Buka halaman berikutnya. Taib. Ada contoh eh, dalam surat apa ini? Al-Haqqah ayat 32. Ya. Kalimat atau ayat summa fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an faslukuh. Coba kita baca. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an faslukuh. Kalimat faslukuh dibaca dengan empat atau tiga tiga cara. imma dua harokat faslukuh, empat faslukuh atau faslukuh. Nah, boleh. Nah. Kemudian apabila nah sekarang tiga contoh atau tiga baris yang di bawahnya seandainya yang di akhir adalah huruf hamzah ya hamzahnya bukan hamzah yang berharokat fathah tanwin Taib. Kemudian sebelumnya ada mat. Nah, bagaimana cara bahasanya? Apakah boleh dua harokat atau tidak boleh? Maka jawabannya apa? Tidak boleh dua harokat karena pada asalnya ini mat wajib. Nah, mat wajib itu ukurannya berapa? Empat. Nah, jadi boleh dibaca empat harokat karena melihat dia sebagai mat wajib atau boleh pula dibaca enam harokat nah, karena dia bertemu dengan huruf sukun ya Baik, kita ambil contoh satu saja Qala ma ya'tikum bihillahu insyaa. Empat harokat Qala ma ya'tikum bihillahu insya' Ada naber supaya hamzahnya tidak hilang. Ya, enam harokat. Qala ma ya'tikum Allahu in syaa' Nah, nabernya jangan lupa ya. Syaa' Kemudian pelajaran 83 wakaf pada huruf berharokat sebelumnya ada bacaan lin. Ya, seperti Quraisy. Maka juga cara bacanya seperti tadi. Boleh dua, boleh empat, boleh enam. Taib. ila fi Quraisy. Coba. Ila fi Quraisy. Empat harokat. ila fi Quraisy. enam لإيلاف قريش Kalau wakaf pada <coughs> huruf hamzah sebelumnya ada mad lin juga ada naber ya seperti eh, ayat yang di bawahnya pada baris ketiga alaihim dairatus sawu coba Nah, itu bacaan matlin. Boleh dibaca dua, empat atau enam harokat. Taib. Kemudian ikhwan fila azakumullah. Wakaf pada tak marbutah. Ya. Caranya mudah dengan mengganti tak menjadi apa? Hak. Ya. Mengganti tak menjadi hak. Nah. Seperti apa? Humazatil lumazah menjadi apa? Humazatil lumazatin menjadi humazatil lumazah. Nah. Begitu pula kalau wakaf pada hak hak kinayah. Ya, hak kinayah itu hak yang merupakan hak dhamir Ya. Juga dibaca dengan mensukun haknya. Nah. Antum lihat halaman berikutnya. Nah. Kita baca akhir surat Al-Qari'ah. فَأَمَّا man faqulat mawazinuh. Baca. أَمَّا man faqulat mawazinuh. Maka pada hak dhamir dengan mensukun hak. Wawu kesilnya tidak dihiraukan. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ radiyah. wakaf pada tak marbutah tinggal menggantinya dihilangkan titiknya dan disukun menjadi hak wa amma man khaffat mawazinuh wakaf ada apa hak umamir disukun haknya wawunya jangan dihiraukan fa ummuhu hawiyah Wakaf ada tak marbutah ya. wa ma adraka ma hiya ya, hanya sudah sukun ya tinggal dibaca apa adanya namanya hak sakt narun hamiyah ini ya, wakaf pada tak marbutah seperti wakaf pada hak dhamir Taib. Berikutnya pelajaran 84 dan 85 adalah wakaf pada huruf yang berharokat yang sebelumnya ada huruf sukun dan bukan lin atau mad. Kita ulangi. Wakaf bagaimana cara wakaf pada huruf yang berharokat yang sebelumnya ada apa? Ada huruf sukun. Dan huruf ini bukan huruf mad, bukan pula huruf lin. Seperti alfi syahrin. Ya. Kalau wakaf Berarti apa? Kita sukun huruf ro. Nah, berarti ada pertemuan antara hak sukun dan ro sukun. Ya, maka harus ditampakkan huruf-huruf ini. Syahr. Alfi syahr. Ya. Kalau amrin ya amr. Ya. Ilmun gimana? Ilm. Baik. Ya tahurna bagaimana? Ya tahurn ya yatahurun ya antum lihat pelajaran 84 ya wastaghfirhu bagaimana wastaghfir roknya kedengaran haknya juga dibaca al-ba'thi bagaimana al-ba'th ya dan seterusnya nah kita beralih pada halaman berikutnya 110 apabila huruf yang sebelum akhir adalah huruf qalqalah, maka ini harus ditambahkan pula sifat qalqalahnya. Kalau tadi kan bukan qalqalah, maka jangan dibaca qalqalah. Misalkan amr tapi amr, ya, ilm, ya tahurun, ya, wastaghfir. Nah, sekarang huruf qalqalah lebih mudah. Matala'il fajr. Lailatul qadr. Watawasau bisabr. sabr lebih mudah. Huruf yang sebelum akhir sifatnya apa? Qalqalah. Wassama'i idatir raj'. والأرض ذات الصدع nah. Kemudian apabila sekarang wakaf pada huruf qalqalah. Ya, sebelumnya bukan qalqalah kebalikannya maka yang di qalqalah huruf yang terakhir bil nah bukan bil bilkisto. bil qisto yang di qalqalah yang akhir bil nah contoh lagi wa aufu bil ahd nah, halaman berikutnya ya contoh <clears throat> eh, yang berikutnya خل أبا من بعد خلق ذلكم فسق جناحك من الرهب. nah ini sekarang antum coba baca mata ina gimana gimana kalau wakaf gimana di di'ib gitu kan. Bukan gitu ya? Hamzahnya tetap sukun di kemudian b di b. Asalnya di ibu jadi di b gitu aja ya. Fa'akalahu di dhi'b. Nah, di dhi'b. Kemudian yang berikutnya wakaf pada huruf kolkolah sebelumnya juga kolkolah. Nah, ini juga di dikolkolah semuanya. Satu contoh saja. إنا وجدناه صابرا نعم العبد صابرا نعم العبد عبد ya baknya qalqalah dalnya juga muqalqalah ya coba lagi ni'mal abd Yang lainnya bisa bisa dikiaskan Allah. Sekarang wakaf yang didahului oleh nun sukun akan bil janbi ya anhu maka diterapkan padanya hukum nun sukun apakah idhar ataupun ikhfa atau iqlab nah qalb bil jamb coba nun berubah menjadi apa mim ya bil jamb nah contoh yang paling bawah وإذ كففت بني إسرائيل عنك إسرائيل عنك Dunia diapakan? Disamarkan ya, Bukan ank Tapi angk ya, Disamarkan diberi guna yang sempurna Baru berubah Baru beralih ke huruf kaf Kemudian ikhwan fillah azakumullah waqaf pada huruf yang bertasydid. Nah, coba lihat pelajaran 86 adalah waqaf pada huruf yang bertasydid. 6. kalau hurufnya bukan nun, bukan mim, ya maka berilah naber. Berilah apa? Naber. Bukan nun, bukan mim, bukan pura huruf qalqalah. Contohnya, tabayyana ar-rusydu minal ghayy ردوها علي فلا تقل لهما أف ya tidak dipanjangkan ya karena bukan huruf apa gunnah ya membedakan antara ghayyi yang bertasyad dengan yang tidak dengan nabernya minal ghayy maka tahu oh ini musyaddadah nah Taib. Lam juga sama, ya. Kalau dia adalah huruf nun dan mim atau huruf-huruf qalqalah maka tidak perlu di naber. Ya. Nah, perhatikan contoh pada halaman berikutnya. Wa nazzalna 'alaikumul man 'alaikumul man. Nah, di tasydid ya dan tidak perlu naber. Bawahnya فنبذناهم في اليم نعم satu lagi فلما رآها تهتز كأنها جان أيوه Kalau hurufnya adalah huruf kolkolah, maka kolkolahnya ya sudah mencukupi dari adanya naber. Cara mengkolkolah adalah dengan memberikan jeda karena hurufnya ditasydid seperti misalkan inna wa'dallahi haqqo, inna wa'dallahi haqqo. berapa lama jedanya satu harokat dua harokat ya, sesaat saja sesaat seperti kita membacanya dalam keadaan wasol ya hak pun coba hak pun hak nah jadi tidak lama hak bukan ya seperti ketika kita membaca dalam keadaan wasol hak hakko تبت يدا أبي لهب وتب watab ya ditahan dulu tahan sebentar baru di qalqalah nah baik kemudian pelajaran 87 dan 88 adalah tentang idgham ya Jadi idgham juga bisa terjadi pada huruf-huruf selain lam, selain nun, selain mim. Insya Allah mudah saja, yaitu dengan kita melihat tanda idgham, yaitu apa? tasydid Ya, tandanya adalah apa? tas, tasydid Ya. Memang ada berbagai macam jenis idgham. Ada idgham mutamatsilain, ada idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Namun tanpa kita mengetahui jenis-jenisnya, maka kita bisa membacanya dengan benar Insya insyaallah taala dengan melihat tandanya ya. Dengan tandanya apa? Tidak adanya sukun pada huruf yang pertama, kemudian adanya tasydid pada huruf yang kedua. Coba lihat id zahaba ya, kalimat id zahaba dalam mushaf yaitu mushaf cetakan apa? Mamlakah Saudiyah ya. Kalau cetakan yang lainnya kadang tidak memperhatikan masalah ini. Id zahaba Zal sukun diidghamkan kemana? Zal pada zahaba. Maka yang ada yang kita temukan dalam mushaf tanda sukun pada Zal id tidak ada. Kemudian pada Zal yang kedua ada tanda tasydid menunjukkan itu diidghamkan ya. Contoh yang beri, yang di bawahnya coba. Wa may yukrihunna ha sukun. Sukunnya hilang. Yang ada adalah tasydid pada hak kedua, berarti diidghamkan yaghtab ba'dukum. Yang pertama sukun, tapi tapi tanda sukunnya hilang, menunjukkan dia apa? Diidghamkan ke huruf ba yang musyaddadah. Jadi tidak di kolkolah yaghtab ba'dukum, tapi dimasukkan yaghtab ba'dukum. Idrib bi'asaka. Paham ya? Nah, ini tanda-tanda idgham jelas dengan berbagai macam jenisnya. Ada idgham apa? mutaqaribain, mutajanisain, Taib. Kemudian di bagian akhir dari pelajaran idgham ya atau melihat pada halaman 115 yang paling bawah ada empat kalimat, empat kata. Sinwanun, kinwanun, bunyanun dan ad-dunya. Coba lihat antum pada huruf-huruf ini, pada kalimat-kalimat ini apa? Ada pertemuan nun dengan wawu atau ya, namun tidak dibaca itu kom. Ya, padahal dulu Ketika ya, kita membahas apa? Hukum nun, nun sukun bertemu dengan wawu ya diidghamkan. Namun di sini karena dalam satu kata maka tidak diidghamkan namun dibaca dengan idhar. Idhar mutlakon ya. Sinwanun. Coba baca. Sinwanun. Qinwanun. Bunyanun. Bunyanun. Ad-dunya. Ad-dunya. Taib. Kemudian pelajaran 89 tentang bagaimana membaca huruf yang bertanwin kemudian setelahnya ada sukun. Maka dengan cara me memberikan harokat ya. Ifkun menjadi apa? Ifku ya, dibuka tanwinnya. Ifkun menjadi ifku. Kemudian suaraannya suara nun nun sukun diganti berharokat kasroh. Ifkun menjadi ifkuni ya yauma idin dihilangkan nunnya jadi yauma idi, kemudian nun sukun diganti kasrah yauma idini baik adan menjadi apa adani adan menjadi adani ya, coba kita baca, baca satu baris saja yauma idinil mustaqarr يومئذ المساق عدن الأولى Nah. Taib. Berikut eh, yang berikutnya pelajaran ke-90 tentang bagaimana cara membaca hamzah wasol di awal bacaan ya. Di situ ada keterangan-keterangan insyaallah kalau kita baca insya bisa dipahami ya jadi imma dibaca kasrah ataupun dhammah ya iqtaraba dibaca kasrah idrib dibaca kasrah udkhulu dibaca dhammah dengan melihat harokat pada huruf yang ketiga silakan dibaca insya keterangannya cukup memadai nah kemudian sekarang beralih pada tanda-tanda wakaf yaitu ada tanda-tanda wakaf yang tujuannya adalah membantu bagi kita para qurra ya, para qari'ul Quran supaya bisa mewakafkan pada tempat-tempat yang yang semestinya atau yang menimbulkan apa atau tidak menimbulkan makna yang e, salah ya. Maka diberikan tanda-tanda wakaf pada mushaf ya, supaya kita terbantu bisa memilih kalimat yang kita mewakafkan padanya dan tidak menimbulkan makna yang keliru. Ya, ada setidaknya ada enam ya, ada enam apa? Enam tanda wakaf ya. Mim harusnya berhenti, jim boleh berhenti, boleh lanjut. enam kili ya, aula lebih lebih apa? Afdal untuk berhenti, sili lebih afdal untuk terus, lam alif ya sebaiknya jangan berhenti di, situ kalau ada titik dua ya, titik tiga ya, sepasang titik tiga maka kalau mau berhenti pada salah satu titik salah satu tanda jangan berhenti pada tanda yang berikutnya. Nah. Taib. Kemudian saktah ya. Sekarang saktah itu apa? Adalah berhenti pada huruf Qur'aniyah ya. Kemudian meneruskan bacaan ya, setelah memberikan zaman atau jeda yang jeda tadi tidak cukup untuk mengambil nafas. Contohnya kalabal ya ketemu rona maka dibaca dengan sakta caranya kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun coba ya bal rana coba ya. man raqa من مرقدنا هذا ya ada empat tempat yang mana wajib bagi uh, seorang qari kalau dia membaca dengan qiraah hafiz untuk membaca dengan was dengan apa saktah kalau dia mewasolkan ya kalau dia mewasolkan contohnya apa dalam surat ini yasin kalau dia mau wakaf ya sudah mim marqadina wakaf tidak apa-apa tapi kalau mau wasol maka yang dipakai tanda sakta man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada rahman kemudian pada surat al-kahfi ayat yang pertama kalau dia ingin wasal maka yang dipakai tanda apa tanda sakta lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima ya. kalau wakaf ya sudah tidak masalah lam yaj'al lahu 'iwaja boleh boleh wakaf ya atau boleh terus tapi dengan mensaktahnya ya taib ini yang wajib taib kemudian yang berikutnya adalah bacaan-bacaan khusus nah, kita ambil contoh-contohnya kalimat a'ajamiyun pelajaran 92 bacalah dengan tashil ya itu asalnya dibaca dengan a'ajamiyun asalnya kalimat ini adalah bunyinya bagaimana a'ajamiyun ya Pelajaran 92 halaman 120. Maka cara membacanya adalah dengan tashil. Hamzah yang kedua dibaca dengan hamzah tapi setengah setengah alif ya. Hamzah tapi suaranya setengah alif. jamiyun coba. jamiyun. Nah. Itu namanya apa? Tas tasahil ya. Tasahil artinya apa? Mempermudah, Ya ini membaca a yang kedua yang asalnya a menjadi a. A. a ya, a. Itu namanya tasahil. Baik. Yang kedua, bacaan yang dinamakan imalah. Imalah itu artinya condong atau miring. Ya, alif dikatakan miring kalau apa? Kalau suaranya miring ke ya. Fathah. Menjadi miring kalau suaranya apa? mendekati ke kasroh ya. A itu apa fathah kalau kasroh apa i kalau miring apa e ya. jadi orang Arab membaca hamzah yang fathah apa fathah menjadi imalah ya, dengan itu tadi kalimat yang terjadi padanya imalah pada riwayat Hafiz adalah kalimat majro majroha kalimat apa majroha Ya, coba dibaca dengan fathah majroha. Ya, namun dibaca oleh hafaz dengan imalah majriha. Ya. Roknya langsung miring majri. Ya. Alifnya juga langsung miring. Bukan majroi. Ya. Majri langsung. Ya. Roknya sudah miring, tipis miring. Kemudian alifnya juga ikut miring. Majriha. namanya imalah. Kemudian bacaan ismam. Nah, ismam itu pada kalimat la tak manuna. Ya, coba antum baca surat Yusuf ayat 11 ya. Qalu ya abana malaka la tak manna. Kalau kita melihat di situ ada nun satu ya bertasdid la tak manna. Kemudian di atasnya ada tanda ya, tanda khusus menunjukkan di bahasa ima ismam di bahasa apa ismam yaitu ketika menggunakan nun tasdid ini sambil mengisyaratkan dhammah la ta'manna ini bacaan biasa maka bacaan ismam adalah memberikan isyarat dhammah la ta'manna coba ta'manna perhatikan bentuk bibir saya ini tidak bisa Diperhatikan tanpa melihat la ta'manna ta'manna ya. Kalau zamannya sama dengan la ta'manna tapi di sela-sela itu ada isyarat dhammah la ta'manna ta'manna Kenapa ada ada seperti ini? Kenapa? Karena asalnya itu apa? Dua nun. Asalnya itu dua nun. La tak manuna. Asalnya itu apa? La tak manuna. Namun ditulis oleh e, dalam apa? Dalam Mushaf Utsmani dengan satu nun dan ditasydid. Makanya untuk menunjukkan domah yang hilang maka dengan la manna. ya. Ya, sulit ya. <laughs> Cara yang kedua dengan ikhtilas ya. Ikhtilas itu membaca nun yang domah tadi dengan cepat dengan dua per harokat yang asalnya tadi apa la ta manuna dibaca menjadi la ta manuna luna dengan ikhtilas ya ini apa membaca dua per harokat Coba la ta'manuna. Nah, bisa ya? La ta'manuna. Ya. Kalau apa? Didengarkan seksama baru baru kedengaran kalau dia membaca nun dua per 3 harokat tapi kalau enggak diperhatikan ya sepertinya sukun saja la ta'manuna ya. Nah demikian ikhtilas. Jadi kalimat la mana dibaca dengan dua cara ismam dan apa? Ikhtilas. Kemudian bi'sal ismu dibaca dengan nakal. Bukan bi'sal ismu tapi ismu Lamnya di kasroh. Nah. Taib ini beberapa hal yang penting. Adapun yang lain-lain insya Allah bisa dibaca. Nah, dibaca ada keterangan-keterangan yang insyaallah ya, cukup ya mencukupi. Nah. Gimana? Cukup ya? <laughs> ya, mungkin ini <clears throat> saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan eh, daurah kali ini bertepatan dengan kegiatan i'tikaf pada tahun 400, 1436 Hijriah i'tikaf di masjid yang diberkahi insyaallah taala dan ini adalah sekedar Eh, mukaddimah ya sekedar mukaddimah atau pengenalan tentang uh, hukum ilmu tajwid yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya, kepada kita tentang apa yang mesti kita pelajari ya. dan kita menyampaikan ini insya Allah tujuannya sebagai tashil ya sebagai upaya untuk mempermudah mungkin tampak bagi kita yang selama ini belum belajar oh, kok sulit ya. Tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang diletakkan oleh para ulama kita supaya kita menjadi mudah belajar. Diletakkan oleh mereka kaidah-kaidah. Ya. Ya, karena kita mungkin lisan kita lisan ajam saja sehingga pertama kali mengenal sepertinya berat. Ya. Namun tentunya hal itu akan hilang ya rasa berat akan hilang kita taala tentunya setelah kita berusaha untuk terus e, melatih ya. dan diusahakan kita mendapatkan seorang guru yang bisa membantu dalam meluruskan lisan kita ya meluruskan lisan kita dan bisa membimbing eh, hal-hal e, yang mana yang harus dipelajari lebih dahulu, ya, mana yang paling penting, mana yang bisa diakhirkan. Nah, nah, Dan apa yang disusun di kitab ini ya sudah berusaha untuk meletakkan apa yang paling penting untuk dipelajari kemudian bertahap yang berikutnya nah, kemudian hal-hal yang sifatnya khusus juga kita akhirkan ya, supaya kita mudah dalam mempelajari dan menerapkan hukum-hukum dalam bacaan al quran al Karim. Nah, dan ini sekedar contoh-contoh yang yang apa namanya? Ya, semoga bisa mencukupi ya, mencukupi mewakili apa yang dibahas dalam ilmu tajwid secara keseluruhan. Namun tentunya perlu berulang-ulang ya, perlu diulang-ulang dibaca nah, dengan berusaha menerapkan apa yang telah dipelajari dari kaidah tentunya yang paling penting adalah makhraj dan sifatul huruf. Nah. Baik. Jadi eh, nasihat kita janganlah berputus asa dalam mempelajari E, cara membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar. Ya. Sebagaimana kita dinilai ibadah, ya, tatkala kita mempelajari makna Al-Quran, maka kita pun juga dinilai beribadah kepada Allah Taala ketika kita berusaha untuk membacanya dengan dengan cara yang benar, ya, berusaha untuk menempatkan dalam pengucapan huruf-huruf dari makhluk dan sifatnya. Kita juga ya ta'abbad, kita ta'abbad bihi. Kita juga juga beribadah kepada Allah Taala dengan cara kita me, me, apa, luruskan lisan, ya, luruskan lisan. Karena Al-Qur'an juga di samping apa namanya e, sampai kepada kita ya, pemahamannya dari Rasulullah SAW maka juga dalam cara membaca juga demikian kita ambil dari salaf ya, dari para ulama ya, dengan sanad yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari malaikat Jibril minallahi subhanahu wa taala. Nah, dan harapan kita kita eh, oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang mendapatkan al khairiyah dengan kita mempelajari Al-Qur'an ya. Hadis Utsman bin Affan rawahul Bukhari khairukum man ta'allamal al-Qur'an wa 'allamah Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini hadis yang mudah-mudahan senantiasa kita ingat ya, memberikan eh, semangat dan menyabarkan kita dalam terus mempelajari eh, membaca Al-Qur'an. Nah, juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, al-mahiru bil Qur'an ma'as safarah al-kiramil bararah. Ya. Orang yang mahir dalam Al-Quran maka dia akan bersama As-safarah al-kiram al-barar, malaikat yang utusan Allah Azza wa Jal, al-kiram yang mulia dan yang memiliki sifat al-bir. Ya. Adapun orang yang apa namanya? Uh, eh, yatata'ta' walladhi yakra'uhu wa yatata'ta' fihi nah, wa huwa alaihi syaq lahu ajran ya. Orang yang masih terasa berat lisannya dalam mengucapkan huruf-huruf Arabiyah, tetap dia Jangan putus asa, teruslah dia membacanya dan belajar memperbaikinya, meluruskan lisannya. Maka ya, hadis tadi ya, memberikan tasliyah ya kepada kita yang belajar dan belum bisa pun tetap mendapatkan apa? pahala walaupun dia terbata-bata dalam membacanya. Ya, walladzi yaqra'uhu wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Mendapatkan dua pahala. Nah dan satu huruf dari huruf-huruf Al-Quran yang kita baca bernilai hasanah ya satu kebaikan wal hasanah hasanatu bi asyri amthaliha dan satu kebaikan itu akan dilipatkan Allah Azza wa dengan sepuluh kebaikan nah, nah, ini hadis-hadis yang eh, senantiasa kita eh, ingat ya. di samping juga ayat Allah Azza wa yang juga memerintahkan Nabi kita untuk membaca Al-Quran utlu ma uhiya ilaika minal kitab Qul innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an atlu al ya Rasulullah diperintahkan oleh Allah azza wa Jalla untuk membaca Al-Qur'an kita juga terkena dengan perintah ini tentunya membaca Al-Qur'an merupakan salah satu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala nah ini ikhwan fillah yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat di dunia wal akhirah. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wa nastaghfirullahal azim wa natubu ilaihi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.